Depres semua semangat lagi seneng banget nih kalau gini ibu-ibunya nih Sehat semua? Alhamdulillah Bajunya sama <laughs> Nanti cobain satu seragamnya ya <laughs> Dari pengajian mana Bu? al Jembatan 5 Iya deh Terima kasih Bu ya Sudah datang ke sini Assalamualaikum Bu sehat semua? Alhamdulillah. Cerah banget warnanya, silau pagi-pagi. <laughs> Pengajian mana, Bu? Penggilingan. Ngajinya tiap hari apa? Malam Jumat. Ada yang bilang malam Jumat, malam Sabtu nggak kompak nih. Oh iya, pokoknya terserah ibu yang penting ngaji Bu ya. <laughs> kita juga akan ngaji nih di sini dan selama satu jam kita sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One Titian Kobu yang dirahmati dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini tentunya di Titian Kobu. Dan pemirsa insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang menjaga harta kekayaan. Bu, pasti mau kaya Bu ya? Mau. Kaya apa Bu? <laughs> nah, oh iya benar kaya hati, kaya harta subhanallah. Nah, kita akan bahas ya ya Bu tenang Bu tenang Bu ya ya. Kita akan bahas bersama dengan Ustaz Taufik Rahman. Kita panggil Ustaznya Ibu ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buah markisa dari Pondok Aren burung merpati ke serimpat benang. Buat pemirsa yang udah pada keren, mudah-mudahan kita punya hati selalu tenang. Amin. Uh, seneng banget deh nih ibu-ibunya nih semangat banget udah ngomongin harta sih jadinya semangat banget. <laughs> iya Ustaz. Nah, Ustaz, kita akan membahas tentang menjaga harta. Selama ini ibu kalau harta tuh taunya apa? Duit. Nah, duit doang. Sehat dikasih sehat sama Allah, Bu harta juga ya. Anak-anak soleh-soleha, harta. Suami adem ayem, harta ya subhanallah. Nah udah pada ngerti kayaknya Ustadz ya. <laughs> nah dalam Islam sendiri Ustadz, harta itu tidak hanya pulus ya Ustadz ya. Kita ada di sini atas tidak Allah dikasih kesehatan pun juga itu harta yang paling berharga ya Ustadz ya. Silakan Ustadz dilanjut ya. Ya merujuk kepada Al-Quran sangat jelas Allah lewat bahasa Quran surah Al-Anfal ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Saya jadi ingat di Mesir ini. <laughs> Iya, Pak, ya. kalau di Kairu, mm Mesir itu orang baca Quran jangan kata panjang, mm -hmm. juga gitu Allah. Oh, gitu. Mulai lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Merinding ya. <laughs> Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah وأن الله عنده أجر عظيم Allah. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kamu Al-Quran mengajarkan kepada kita Mengingatkan buat kita semua Annama amwalukum Bahwasanya harta yang kita punya Wa awladukum dan anak-anak kita fitnah adalah amanah adalah titipan wa annallaha indahu ajrun azim dan hanya dari Allah lah terdapat pahala yang sangat banyak yang sangat besar jadi kalau kita menjaga harta kita kita akhirnya mendapatkan amanah yang baik Ustaz ya Betul sekali Subhanallah Tapi zaman sekarang Ustaz menjaga amanah atau harta yang Allah titipkan kan tidak mudah ya Ustaz Memang ya? harapan kita Ibu mm -hmm. yang ada di sini Juga sebelumnya mungkin yang menyaksikan mm -hmm. di rumah selalu mudah-mudahan apa Allah jadikan selalu diambil hamba Allah yang selalu ingat dengan alam akhirat. Iya. Amin itu Bu. Amin. Ibadahnya sama Allah makin kuat. Amin. Rezekinya makin meningkat. Amin. Usahanya makin hebat. Amin. Tangannya ada di setiap tempat. Amin. Duitnya capek hitung hampir berlipat-lipat. Amin mobilnya mengkilap pada mobilnya berder pada meng... rumahnya mentereng pada betingka sampai alis ibu sampai ngejepak <laughs> Subhanallah. Kenapa? Karena kebanyakan pakai sifat dan kebetulan namanya empok ipat. <laughs> Ada di sini Bu nama yang pak Ipat? Tidak ya, <laughs> ada ya. Ada. <laughs> iya ya baik. Ya Allah ya Robi mau harapannya demikian. Ya wajar kalau anak muda sering nyebut Ustaz bil fulus likul di umur mulus. Mafil fulus ala matil manfus <laughs> Dengan fulus segala urusan mulus, mulus. Gak ada fulus alamatnya tapi ngerti nafsirin harta cuma pulus. Iya benar. Nah Ustaz kalau kita ke Masjid Nabawi ya Kita iya. melihat rumah Rasulullah cuma berapa kali berapa Kita iya. jadi malu Ustaz ya Iya Hati ya, Rasulullah Nabi, cuma begitu ya Ustaz ya Betul ya Nabi wasiatkan kepada Siti Fatimah mm -hmm. Kali ini Siti Fatimah nanti ambil ada sehektar hektar sana Enggak Iya iya ya, Yang diingatkan kepada Siti Fatimah Sampai sekarang masih terngiang-ngiang dalam artian Tercatat dalam kota sejarah Islam mm -hmm. Apa yang Nabi wasiatkan Ummati Ummati Ya Allah Ummatku Ya Jibril umatku bagaimana mm -mm. Jibril ada di sebelah kanannya Rasulullah Mikail di sebelah kirinya Israel melaksanakan tugasnya Sampai dalam kondisi sampai ke lutut ajal Nabi dicabut. Tuntas Jibril memalingkan wajahnya. Mikael pun demikian. Nabi Muhammad sempat bertanya agak dalam pertanyaan Nabi, "Ya Jibril, baru kali ini aku saksikan kamu membuang mukamu. Apakah kamu jijik ya Jibril melihat aku? Apakah kamu geli?" Apa jawaban Jibril? "Ya Rasulullah, aku enggak jijik, aku sama sekali enggak geli melihatmu ya Rasulullah. Hanya saja aku enggak tega melihat kekasihku, melihat kecintaanku, menahan rasa sakit yang sangat amat. Saking cintanya Rasulullah kepada kita nih, mm -hmm. pemirsa TV One yang lagi pada ngaji mm. lewat acara titian kolbu. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kalau kamu saksikan begitu sakitnya sehingga kamu malingkan wajahmu, malingkan muka kamu, aminkan ya Jibril. Ya Allah, cukup berikan rasa sakit ini hanya kepada Muhammad Muhammad jangan berikan kepada umatku ya Allah subhanallah sebegitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW membela kita sebagai umatnya kita hanya pada mau nggak tahu diri nggak tahu diri ya iya. aduh ya yeah. yeah. semua kompak nih orang Indonesia pemirsa TV yang sana kompak ogah baca selawat sama Nabi cinta ogah insya Allah di Nabawi di Raudo nggak sepi orang baca selawat ke sana iya benar ya benar, karena yang datang sana bukan orang Indonesia aja ibu.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 Mm-hmm. Kalau yang nama kekayaan, saya teringat akan bahasa Nabi dikutip oleh pengarang kitab Redus Solihin di mana dalam keterangan hadis sahih Nabi menyebutkan nanti kita tinggal pilih nih mm -mm. kita tanya diri kita mm -mm. tentang harta yang kita punya kita masuk nominasi yang mana yeah. anak kata Nabi dengan begitu jelas mm -hmm. innamad dunya li arbaati mm -hmm. sesungguhnya dunia itu Allah peruntukan buat empat kelompok manusia kelompok manusianya seperti apa kita akan jabarkan ya Ustaz ah. saat lagi kita akan break jangan kemana-mana pemirsa Titian Kobu akan kembali setelah yang satu ini iya. Insya Allah. menjaga harta kekayaan juga tidak mudah apalagi misalnya kita mempunyai harta yang yaitu ilmu dan insya Allah ilmu yang kita punya yang kita miliki ini bermanfaat untuk orang lain ya Ustadz ya seperti Ustadz yang tiap pagi hadir menemani kita ya subhanallah ilmunya ditularkan kepada siapa aja dan insya Allah mendapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Ustadz ya nah dan semoga Ustadz juga termasuk golongan yang empat tadi Ustadz silakan <laughs> pertama kata Nabi hmm. Innamad dunya li arba'ati nafar Allah peruntukkan dunia buat empat kelompok manusia Yang pertama abdin seorang hamba Allah Razaqahallahu ta'ala Yang Allah kasih anugerah rezeki Malan wa ilman Harta juga punya ilmu pengetahuan luas Ini kalau hidup begini bu Makan colenak minum air hangat <laughs> Rasanya enak banget betul Bu? Iya, iya. Ya Allah. Yang namanya ilmu luas, ya. badan sehat, kantongnya sehat. Amin. Cuman kadang-kadang begitu udah susah ditangkap kadang-kadang ngaji alasannya sibuk. Iya benar. Nah, tapi bukan yang jamaah pemirsa TV bukan. bukan. <laughs> Ya. Nah, hadirat Allah. Ini yang pertama kata Nabi kelompok yang menerima dunia ada hamba Allah ya Allah kasih anugerah dua tuh. Ilmunya luas, ilmu pengetahuan agama utamanya. Kemudian juga apa? Hartanya Allah berikan anugerah kepadanya kecukupan dalam urusan duniawi. Kemudian dia punya amalia ya tiga hal bahwa yattahi fihi rabbah dia makin takwa kepada Allah. Ya Allah. Punya kendaraan mobil. Buat ya. ya. Nah, diundang dalam artian ada kendaraan bukan dipakai yang diajak naik hmm. istrinya, anaknya, orang tuanya, mitohaknya. <laughs> Paham, Bu? <laughs> ya, mertuanya jemaah pengajiannya diajak iya, ke studio ada datang dari Penggilingan datang dari jembatan lima ke Titiwan iya, kenapa karena tahu diri ini kendaraan amanah betul. dia pakai buat jalan takwa pada Allah mm -hmm. nggak dia pakai buat naikin yang bukan bukan yang bukan makromnya iya, iya. ah kadang-kadang mohon maaf punya pikiran dia pikir yang di rumah nggak tahu tuh mm -hmm. naudzubillah min dzalik mm -hmm. ya nah hadirat Allah dia makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia punya amal yang pertama yang kedua bukan hanya itu saja wa yasilu fihi dengan harta dia punya ilmunya luas dia nggak apa luput selalu menyambung tali silaturahim yang terdekat kepada tetangganya handai tolannya encak enciknya babenya semua diundang ada arisan dalam kondisi emang dia nggak sempat dia katakan ada unsurnya di saat yang namanya dia sempat diluangkan waktunya kan kadang-kadang ibu dulu masih belum punya ngomong ih saya kalau udah jadi orang kaya ntar mau begini begini begini dapat aja dari roda dua naik ke roda empat ketemu saudara di depan itu nggak pada ditabrak doang <laughs> ya naudzubillah min dalik banyak yang benar begitu hmm. tapi tetap dia mau masih menyempatkan silaturahim silaturahim ceramah ya sempatnya secara waktu apa waktu luang datang lebih bagus hmm. sekarang udah canggih iya. ya namanya alat teknologi udah makin mudah Betul. dari mulai dari zaman pager ya kemudian handphone yang kayak pisang kan Yeah. sekarang dari kecil sampai gede lagi yeah, gitu betul. ya sekarang udah silaturahim banyak sekali Yeah, iya. singkatnya dia terjambungan silaturahim yang ketiga dia punya amalia ilmunya ada harta ada apa wa ya'lamu lillahi fihi haqqan dan dia tahu sadar harta yang dia punya itu di situ dalamnya ada hak Allah ada hak Allah dalam artian Ya kalau hidup ada red kulit makan kedong dong. <laughs> Kalau hidup jangan pelit dong tuh. <laughs> Bermaaf ibu ya, hmm. emang ngajinya pagi, hmm. kemudian terus monoton baca kitab lurus, hmm. pasti udah ngucap, Ustaz obat batu dari Pamulang, mata gue ngantuk kan buru-buru pulang. <laughs> Sorry, itu. Nah Seandainya Allah kasih anugerah dua hal harta dan ilmu, dia pakai tiga hal begini, kata Nabi, fahaza bi afdalil manazil. Inilah derajat yang paling tinggi. Tuh, dari yang menerima dunia, kelompok yang pertama. Mikir ya Bu ya, kita punya uang buat apa ya Bu ya? kredit bergo, kredit seragam. <laughs> kan lewat seribu aja. <laughs> Bukan di sini ya Ustaz ya. Iya. <laughs> Taruh duit kadang-kadang bervariasi. Hmm. Kalau yang merah rada licin di paling dalam. Atasan dikit yang biru Ibu. Hmm. Atasan dikit yang hijau-hijau itu. Atasan lagi kemari yang merah alias ceban. Kemarin lagi yang abu-abu. Kemarin lagi yang hijau seteng. Kemarin lagi yang gapak yang kalau nyampe orang berasa sakit gitu begitu tromo lewat tromo lewat kata yang paling besar nih yang mm, cepet mm, mm. yang yang yang seratus pasti gua yang dicopot <laughs> kenapa gua paling gede disautin sama yang lima puluh ribu ya lu gak bakalan dicopot ya lu mah aman udah nih gue yang dicopot nyaut lagi yang goban ya lu mah gak bakalan iya kata yang goban tuh nyelutuk lagi yang merah bu yang jeban gitu lu pada bertiga gak bakalan dicopot nih gue ditarik nyelutuk lagi yang gocengan ibu yang coklat itu pasti saya ini untuk yang abu-abu ya saya lah yang akhirnya keluar yang logaman lah Astagfirullahaladzim baik ibu ada yang mau bertanya ibu silakan iya silakan ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau bertanya Pak Ustadz ya, Ibu, Apakah benar seseorang yang terbunuh dalam pertahankan hartanya maka ia mati syahid Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekali waktu apa terjadi misalkan apa perampokan, menyelamatkan harta. Ya. Cuma jangan melihat merampok, jangan melihat dalam artian seandainya terbunuh membela harta jelas secara hukum agama mendapatkan pahala syahid ya tapi boleh introspeksi kenapa kok harta kita sampai ada datang orang menyatron hmm. itu kan hati-hati ya, gitu ya, ya. ya karena kata Tuhan lu gue kasih harta cukup gitu kan mm ibadah eh, dalam kok malas malasan zakat boro-boro infak tadi silap mm ini yang keluar logam mulut tuh ya. <laughs> iya kemudian zakat juga udah tinggal mau turun datang tentu waktunya datang awalnya kemudian udah ketahuan sabtu udah begitu tinggal sebulan diputar lagi biar nggak jatuh nisabnya nggak jadi lagi zakat setahun dua tahun nggak keluar kata Tuhan awas nanti aku itu hambaku mm-hmm. yang kamu harus keluar juga hartanya tapi nggak ada nilai pahalanya betul, betul. apakah diambil dipilih nama mm-hmm, garong mm-hmm. gitu kan apakah dikasih dokter buat berobat sakit iya oh. betul, betul kita kadang-kadang baru ngeluh ya Allah ya Allah iya. kemarin kemana aja bu tuh iya ada malaikat kan begitu betul. nah hadirat allah, saya jawab biar kita nggak ubah kemana-mana bahasa iya. kita itu jelas memang seandainya membela untuk kebenaran itu pahala sakit karena meninggalnya iya, tapi memang memang kita introspeksi diri. Kenapa kita dicopet? Kenapa kita dicuri? Karena ya apa yang namanya mana kosok soda sodakotun min mal nggak akan ada ceritanya harta berkurang dengan dipakai sedekah justru yang namanya mengeluarkan itu menjadi penghilang kotoran daripada harta-harta yang kita iya itu apalagi hartanya nggak halal ya Ustaz ya bukan nah, jihad kali jangan sampai ya. ya kalau boleh sepanjang mas baru nyolong <laughs> gitu ya, iya baik ibu dari penggilingan ada yang mau nanya? Oh. Iya, silahkan. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Desmita. Saya mau bertanya sama Bapak Ustaz. Iya, silahkan Ibu. Apakah boleh dalam memilih calon menantu untuk anak saya cuma diukur dari hartanya saja? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya jawab Ibu Desmita mm-hmm. Namanya aduh Barang nyonya makan petis Namanya kayak selebritis Tahu <laughs> Ibu ya? ya Bercanda. Bagaimana seboleh apa enggak Jelas secara nas ayatisnya Nabi menyebutkan Dalam memilih kriteria mantu Harta jangan jadikan nomor satu yatun kahu nikahi karena empat hal. Yang pertama memang diantaranya lima liha karena harta. Lijamaliha karena kecantikannya. Kalau itu laki-laki karena kegantengannya tapi bicara cantik dan ganteng itu relatif. Mm -mm. Boleh jadi kata Mbak Cece itu ah, hadi, wih, langsung <laughs> ke Pondok Aren minum erangat keren banget. Ya. Iya, gitu. Nah, singkatnya tapi relatif. Singkatnya iya. itu yang kedua, yang ketiga diantaranya kata Nabi apa? Cari juga lihat di Nasabiah keturunannya. Jangan sampai nggak tahu asal usulnya. Mm -mm. Yang keempat lidiniha. Tapi dari empat hal yang Nabi sebutkan kriterianya ada empat yang nomor empat yang menjadi penekanan apa lidiniha faz far bizatidin taribat tiadak. Kalau Anda pilih agama, inilah yang langgeng akan selama-lamanya. Harta ada masa habisnya. Ketika kita tutup mata, mohon maaf, harta kita yang dimana-mana kita nggak bawa, cuma dua helai kain kafan. Iya. Yang namanya kecantikan, saya yakin Ibu 20 tahun yang lalu nggak begini. <laughs> Iya. iya. ya Bu, berasa nggak? Contohnya gampang pulang dari ngaji di TV One. Hmm. Tolong ibu nanti kumpulin foto dari usia masih badai bocah <laughs> sampai balita, sampai balik, sampai kayak ibu. Pasti ibu ketawa sendiri. <laughs> Padahal saya mau tanya orangnya kita kita juga gitu. Iya. Pasti ngucap iya, gue dulu begini ya. Sekarang iya. begitu. Ini Inilah si baru. Jadi ibu kalau ditanya demikian itu berlawanan dengan nas agama. Iya, iya baik. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan karena ya. kita akan break dan pemirsa jangan kemana-mana nanti kau gue akan kembali setelah yang satu ini. Insya Allah.